Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisat wal isyruna ti makalah kang kaping 5 lan 20. Iku ngene. Ruya dan riwayat nopo anau saat temen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu koroja iku metu sapa nabi data yaumin ing dalam siji dino Metu ala ashabi yang atasnya pira-pira sahabat Nabi. Faqala mengko dawuh sapa nabi kaifa asbahtum. Kaifa halikoyo pokok opo asbahtum isu-isuan sira eh dakhal tum tegese masuk sira kabeh dakhal tum tegese manjing sira kabeh fi waqti shabahi ing dalem wektu esuk dawe sahabat faqalu mongko padha dawa sapa sahabat asbahna mukminin asbahna tegese jadi kita Aisirna tegese jadi kita fi shabahi ing dalem wektu esuk oleh dadi mukminin ahale mukmin kabeh billahi azza wa jalla kelawan iman kelawan Allah azza wa jalla. Aisirna eh, tegese dadi kita fi subahi ing lemetu esuk. Mukminina hale iman kabe atau mukminina iku iman kabe billahi azza wa jalla. Kita-kita ini posisi mukmin. Jadi gawe Nabi ditakoki kowe piye keadaan asbahna mukminin Fakola kau dawuh sopo kaji Nabi, Wama alamatu imanikum, Wama iku apa alamatu imanikum di alamat iman siro kakek. Kau kok ngaku iman iku alamat temu apa? nasfiru alal bala." Kalu mongko podo dawo sopo sahabat, "Bukti kita imanu nasfiru, sabar kita alal bala Ingatasi coba. Ail intihani tiksi ujian minallahi azza wa jalla." Kita nak dicoba gitu betah. Wa nasfiru lan syukur kita alal roh ing atase nak iurik. Nah lagi seneng ya syukur. Aili tisai tegese kejembaran film ma'isyati yang dalam urip. Wanardo lan yorido kita bil kodo ilan keputusannya pangeran ail hukmi tegese hukum al ilahi kang bungso pangeran. Evi ayani ayanil maujudati Evi ayani ayanil jidati yang dalam kahanan-kahanan sing wis terjadi atau sing wujud. Alama iya ing atas alama ing si perkara iya kang te maujudat iku ale ing atasimna. Minal ahwali sang berapa keadaan fil azali ing dalam zaman azali ilal abadi temu maring entek-entek abadi ini abadi Pakola mengko dawuh sapa kanjeng Nabi Ali salatu wasalam Dawe antum al mukminu hakon. Antum desi rokafe kabeh wa al mukminu naiku iman kabeh hakon kelan bener. Nak kue panjen sabar balak syukur nak seneng lan rido be kodok antum desi rokafe kabeh wa al mukminu naiku iman kabeh hakon kelawan hak. Eh, iman nanti kese iman mutawafikon kang nyocoki lil iman imane kenyataan. Eh, iman nanti kese iman mutawafikon kang nyocoki lil iman imane kenyataan. Warobil Ka'bati demi pangerane Ka'bah. Alwau te lil kosami krono kosam Ini kalau akan ini masalah iman ya. Terus ngeten ya. Iman itu ya, iman ini kalau jenengan jeneng iman loh. Iman bila ya. iman bahwa Allah itu wujud ya Ngeten mau kalau akan ya. Kalau terang no sing radi detail tentang masalah madzhab ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan para ahli sunnah wal jamaah termasuk imam ahli sunnah ini sinden Abdul Hasan Nawa al Ashari. Eh, setiap orang itu berhak mengatakan ana mukmin. Saya ini mukmin. Lalu apa kesunatan mengatakan insya Allah? Biasanya wong rada sopan-sopan takut isidik kan muni. Insya Allah. Utang tak sor tor, insya Allah. <laughs> Kamu orang arah muni ngono nak kepentingannya. Tapi nak barang sementing-menting malam ini. Itu kalimat yang sembrono. Karena sebetulnya insya Allah itu gak boleh digunakan untuk sesuatu yang nyata. Ya, untuk sesuatu sing nopo, sing nyata. Kewajiban iman itu nyata. Seharusnya nggak boleh dong kamu mengatakan anak mukminun. Insya Allah. Sembrono. Ini. Mungkin kadang sopan lu elek di bang sopan karena barang sing jelas kok muni insya Allah. Lalu ada saja ulama yang selalu cara berpikir sopan begini cara logikanya. Mukmin itu pasti fil jannah. Ya setiap mukmin itu pasti fil jannah. Setiap orang mukmin pasti fil jannah. Nah, kalau kamu ngaku mukmin terlalu percaya diri, berarti sama dengan mengatakan anak ahlul jannah. Kita ini penduduk surga. Karena orang mukmin itu pasti ahli jannah. Sehingga karena kita tidak pernah yakin min ahli jannah, kita boleh mengatakan insya Allah. Tapi orang insya Allah tentang wujudnya Allah, tapi tentang kita ini ahli jannah. Jika ada pandangan kuat dalam madhab ahli sunnah ada mengatakan boleh insya Allah, ada mengatakan tidak boleh mengatakan insya Allah. Wan rumah ini penting kalau aturakan, tapi nak kulo, kulo kulo keyakinan kulo. Saya ini rasa insya Allah dalam konteks-konteks seperti itu. Gak melebu suargo Allah. Ya iya Allah itu kadung wujud, kadung dohir, kadung jelas. Kue ahli suargo Allah. tetap ke ahli suargo ce ora, tetap eksistensi Allah itu adharul maujudat. Itu the, the maujudat paling dohir niku Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang sama kita tidak berani. Misalnya begini, ini ijtihad pulau, tapi ya berdasar dawe ulama-ulama di sini. Kewani tak koi, loro tambah loro berapa? Papat insya Allah. Kue rabi celek apa cayu? Ayu insya Allah. Pilihan-pilihan sing yakin kan gak tahu muni. Dalam hal yang karuan saja, yang duniawi. Duniawi itu kan barang ra penting. Iku enak sing banget jelas. Kue ramuni. Insya Allah. Kok pas terkait Allah kue muni? Insya Ini penting kalau aturakan. Mungkin cara kulon nu cocok. Kulo secara cara pribadi buat cocok. Yeah. Dua, kalau terpaksa secara riwayat itu ada kata insya Allah dalam hal-hal yang jelas. Kalau terpaksa ada. Itu oleh ulama yang jenis saya ini, yang jenis seperti ini, itu ditakwil ditabarruk bukan makna insya Allah yang taklek, yang menggantungkan hukum baik kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya orang itu kan mesti mati. Terus kamu ke kuburan no macam-macam atau lagi salam terus muni wa inna insya allah bikum lahikun. Itu semua riwayat memang ada kata allah. Assalamualaikum ah, la, apa assalamualaikum darah kaum mukminin wa inna insya allah bikum lahikun. Terus kamu mengatakan insya allah. padahal kayak mesti mati. Kata para ulama, insya allah di sini itu litabaruk. Litabaruk itu karena kalimat ini sakral, ya kita mengatakan kalimat itu untuk cari apa? Bergaya sudah gitu saja, bukan ada taklek. Karena matinya orang itu pasti. Kan mestinya kan wa inna bikum lahikun. Kita-kita ini pasti ketemu kalian, mana ini pasti mati. Mesti nubutin. Mesti. Makanya kata ini sa'wa di sini, kata ulama-ulama tidak taklek tapi baru tabaruk. Tabaruk itu hanya ngalap berkah. Jadi ini masalah-masalah sing perlu kalau terangkan gitu. Terus kalau suwon nak masalah terkait Allah, gue kudu yakin, ainul yakin. Nah Allah itu dohir, nah dohir itu begitu jelas wujudnya, begitu jelas eksistensi ini, begitu jelas fungsinya, ternyata nono langit bumi gue rasa gawe sehingga ya Allah, gue kudu muni anak mukminun billah. Mulai kata niki sahabat orang ora insya Allah, kalu asbahna mukmini napa bila ya ora ana riwayat riwayat muni apa insyaallah ya Allah ngene kula suwun nah soal kowe ora mlebu swarga atau ora mesti atau swarga ora gelem ini kan urusan kita paham ya soal swarga menolak nopo kita itu urusan swarga biasa wae padha makhluk e, ora usah mbok jero-jero. Nek swarga ora gelem kowe kowe ya aja gelem padha ora gelem ya kan malah apik. Sesuai ya ora gelem pisan. Jadi kalau suwon ya, ini penting kalau aturakan pergi dawe ulama-ulama. Kalau menangi, kalau gak ada kitab termasuk wonten dialoge Abdul bin Mas'ud kalian para sahabat. Intinya singkat cerita itu Abdul bin Masud itu orang yang sangat-sangat sopan. Saking sopannya dia, dia pernah fatwa begini, beliau pernah fatwa gini. Kalian jangan ngaku mukmin, karena dengan Anda ngaku mukmin berarti Anda sama dengan mengatakan ana min ahli jannah, berarti kita penduduk surga. Itu sangking sopanya Abdul bin Mas'ud. Sahabatnya Nabi termasuk akabiri sahabat. Lalu sahabat yang lainnya menjawab begini, kalau nu apal tadi. Ya ya sahibah Rasulillah. Pas itu gak disebut Abdul Mas'ud malah dipakai embel-embel sahabat. Ya sahiba Rasulillah. Wahalil iman illa an nu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubi. Terus ditanya, Abdul bin Mas'ud, kita-kita ini iman ya iman saja karena Allah itu jelas, Allah itu eksistensinya jelas. Ya sudah, kalau mau iman iman saja. Kita tidak pernah terlintas ketika mengatakan anak mukmin terus terlintas kita mengklaim ahlil dana. Nangis Abdul bin Mas'ud saat itu juga. Nangis. Sodaktum, kalian benar. Wa akhto'ar rojul, saya salah. Maksudnya lelaki salah, maksudnya dia. Nangis Abdul Mas'ud, kamu benar. Saya yang salah. Karena kebenaran hakiki itu orang ingin ngomong saja. Coba misalnya Mustafa tak beda mau sak juta tak pasti orang juta. Kan tidak punya kepentingan kependidik orang juta. Selain mukhal, ya soangin lah kembang. <laughs> ya ingin ingin waras saya nak siji tambah pasti ku